<clears throat> Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan ya, Topik bahasan seputar Tarbiyatul Aulad Pendidikan anak dalam Islam Dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna Karya Asyik Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala Ini, uh, terakhir kita bahas tentang masalah bagaimana kesikap uh, orang tua yang hendaknya memiliki kecemburuan dan bisa jadi teladan yang baik. Ya, misalnya kemarin disampaikan hendaknya ayah tidak jalan di rumah dengan pakaian yang pendek yang bisa membangkitkan birahi anak-anak perempuannya Kahadal ladhi yamsi bisirwal al-qasir seperti Oh, ya, sudah ya itu. Sirwal al-qasir memakai ya, celana yang pendek di rumah atau yamsi berjalan fi qalut au syurat. Mana ada kata-kata syurat? Ini. Surat maknanya adalah bantalon qasirun jiddan. Ini adalah celana yang pendek sekali. Yamtatu li rukbah, pendeknya bisa jadi sampai lutut, au faukoha atau di atas lutut. Ini, maka diterjemahkan dengan al-qasir jiddan, yang pendek sekali. Maka hendaknya bapak tidak berjalan dengan celana sependek itu di dalam rumah, sehingga celana pendek tadi menegaskan Eh, fayuhadid hadis surat wa hadis syirwal dan celana ini menampakkan aurat seorang laki-laki di depan anak perempuannya yang ini bisa mengiring anak perempuannya ke dalam ila tariqatin jalan latuh madu uqbaha yang tidak terpuji dampaknya. Kemudian eh, terakhir kita bahas tentang ya, kecemburuan seorang ayah dan ibu jangan rela anak perempuannya ya, di bawah laki-laki yang tidak ada hubungan antara dia dengan laki-laki tersebut sama sekali. Kemudian penulis mengatakan alam ya alam il abna wal ummahat tidakkah para bapak dan ibu itu menyadari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin janganlah ada seorang laki-laki yang bersepi-sepi dengan perempuan fa inna syaitana thalithuhuma karena setanlah pihak ketiganya. Tidakkah kemudian membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian laki-laki masuk menemui perempuan yang sendiri di rumah tersebut. Ya, Alan eh, wadukul nisa yaitu masuk ke satu ruangan ala nisa dan wanita di situ sendirian. Dalam hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dari Uqbah bin Amir. Kemudian selanjutnya hal yarda hadal walid Apakah seorang ayah itu rela wahal tarda hadil um ataukah seorang ibu rela ya, anak gadisnya jadi ya, setelah di uh, baina asyin au antara sore ataukah pagi tiba-tiba hamil karena zina dan termasuk dalam idat barisan al-baghaya pezina wal mumisa dan pezina. Apakah ayah dan ibu rela ayah ayat hawala waladuhuma anaknya berubah, anak laki-lakinya berubah dari pemuda yang saleh, mustaqim, yang baik agamanya menjadi pemuda yang fasik minal fusak di antara orang-orang laki-laki yang fasik al-majinin yang tidak punya rasa malu bahkan memalukan. Wafatlan dan lebih-lebih lebih dari hal tersebut, apakah rela ayah dan ibu rela terjadi pada anak-anaknya menjadi orang-orang yang teradab di dunia dan di akhirat dan di alam kubur pun demikian. Karena hukuman al-fahishah perbuatan kecil itu demikian keras. Pemayaf al-dhalika yalqa asama Siapa yang melakukan hal tersebut, salah satunya adalah zina, maka dia akan dia terjatuh dalam dosa. Dan sesungguhnya kemaluan pelaku zina baik perempuan ataupun laki-laki itu akan dibakar dengan api sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitil karu'yah dalam mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimpi Nabi adalah wahyu. Fafiha maka dalam mimpi tersebut kama fi sahih sebagian dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bercerita bahasanya datang semalam atiani dua sosok yang datang yaitu dua malaikat yaitu Jibril dan Mikail ya, wafihikum dan lanjutannya hadis maka berangkatlah kami kami mendatangi semisal tungku wa asibu dan aku mengira annahu kana yakul nabi bercerita faida fihi laghatun wa aswat maka ada di tungku tersebut teriakan yang tidak jelas lehot itu teriakan-teriakan yang tidak jelas wa aswad dan suara yang aneka macam fatolak nafihi maka kami melongok isi tungku ternyata laki-laki dan perempuan yang semuanya telanjang faidahum maka mereka ini jika kedatangan lahabun nyala api dari arah bawah Fa'idha atahum dalikal lahab Maka jika datang kepada mereka ya, nyala api tersebut daw daw ya, maka mereka uh, mungkin maknanya teriak-teriak sebagaimana awal hadis Kulna kemudian saya tanyakan kepada Jibril dan Mikail manha mahaula siapakah mereka-mereka ini maka di akhir hadis disampaikan wa amma rijalu wan nisa'u al urah adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang alladzi alladzina fi misli bina'i tanur yang yang berada dalam semisal bangunan e, tungku fahum maka mereka ini adalah pelaku zina perempuan ataupun pelaku zina laki-laki. Ya, di catatan kali disampaikan bahasanya hadis ini adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Samurah bin Jundab bin Jundab radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Ya, hada demikian kerasnya hukuman wabah taubah namun tentu saja pintu taubat tetap terbuka. Demikian juga pintu amal soleh terbuka. Fahaluma maka marilah wahai orang-orang yang terjumus dalam maksiat marilah taat kepada Allah Ta'ala. Wallah yuridu ayyatuba alaikum. Sungguh Allah ingin agar kalian bertobat. Wa yuridu alladina itabi'una syahawat. Sedangkan mereka setan-setan manusia. Yaitu orang-orang yang mencari-cari ya, keinginan-keinginan yang terlarang. Para pemuja syahwat. Maka ingatlah bahasanya yang mereka inginkan dan isi hati mereka adalah atamilu mailan azima. Ada supaya kalian menyimpang dari ketaatan dengan penyimpangan yang besar. Demikian juga firman Allah Ta'ala, "Kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim, katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas yang berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri dengan maksiat, janganlah kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, yaitu dosa yang pelakunya bertobat darinya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fataubatun wa aubatun maka tobatlah dan aubatun kembalilah sebelum hisab. Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang terhadap yang mau bertobat. Wa wasyadidul iqab dan dia adalah dat yang keras siksaannya kepada orang yang ngotot dengan maksiat dan enggan untuk bertobat. Ya, maka terdapat hadis e, Nabi uh, mimpi dan mimpi Nabi adalah wahyu dan Nabi diperlihatkan padanya di mimpi ini tentang adab-adab di alam kubur. Maka di antaranya adalah adab untuk pelaku zina di alam kubur. Mereka berada di atas tungku ya, yang luas bagian bawahnya dan sempit bagian atasnya. Yang ketika kemudian ada api dari bagian bawah, Ketika datang api maka mereka teriak-teriak dan berusaha naik. Nanti setelah mereka ngos-ngosan naik, kesusahan, rebutan, maka tung, e, api tersebut kemudian dipadamkan. Mereka pada turun. Begitu mereka turun, api kembali menyala dari arah bawah demikian seterusnya. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-27 terdapat ya, pelajaran penting Allah me, me, ya, Allah menciptakan pada kita isi hati ya, para setan-setan manusia dari golongan orang-orang yang mendakwahkan syahwat. Ya. Ya, ketika mereka berkata kepada orang-orang yang tidak mau menuruti keinginan mereka, jangan munafik atau kalimat-kalimat yang lain maka itu adalah bagian dari propaganda mereka ya, isinya sedangkan isi hatinya telah Allah ceritakan dalam ayat ini ya, bahasanya tidak ada di pada keinginan mereka para ya, penjajah-penjajah syahwat tidaklah mereka inginkan kecuali antamilu mailan azimah Kalian menyimpang dari ketaatan dalam penyimpangan yang besar. Kalian ikut terjumus dalam maksiat sebagaimana keadaan mereka. Maka makna ayat ini kurang lebih semisal dengan perkataan sahabat Utsman ibnu Affan radhiallahu taala anhu yang mengatakan bahasanya mereka tentang masalah dosa zina e, beliau mengatakan bahasanya pezina itu e, berkeinginan wanita pezina itu berkeinginan agar Eh, semua wanita itu pezina. Eh, semua wanita itu pezina semisal dengan mereka. Eh, ini ini perkataan Uthman Maafan yang bisa kita katakan menjelaskan dan menegaskan firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-27 wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati antamilu mailan 'azimah. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, wala taqrabu zina innau kana fahisyatan wa sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sunyi zina itu perbuatan yang kecil dan jalan yang jelek. Maka semua yang mendekatkan pada zina harus dijauhi dan dijauhi. Dan tidaklah para bapak itu waspada. Dan tidaklah para ibu juga waspada. Dan tidaknya semuanya bapak dan ibu menjaga betul-betul baik-baik hal ini pada anak laki-laki dan anak perempuannya. Allahumma Allah Allahumma fashhad. Ya Allah saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Kemudian wahal yabitul waladu ma fi ghurfati naumihima. Apakah anak itu boleh tidur bareng dengan bapak dan ibunya di eh, tempat tidur bapak dan ibunya? Maka fidzalika tafsil. Ini. Maka dalam hal ini terdapat rincian. Maka jika anak itu belum tamyiz, tidak mengetahui jima dan hal-hal yang berkenaan dengan jima atau perkara jima wa mayata'allaku bihi dan hal-hal yang berkenaan dengannya min zinatil mar'i yaitu daya tarik perempuan. Demikian juga anak tidak mengetahui ciuman bapaknya kepada istrinya. Maka tidaklah mengapa anak semisal ini bermalam bersama ayah dan ibunya. Ini kalau masih kecil, ya, kemudian belum tahu ya, daya tarik perempuan dan lawan jenis, kemudian di situ bapak dan ibu juga hati-hati tidak tidak melakukan di depan ayah dan ibunya hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, ciuman atau yang lain, maka tidak mengapa. Kemudian rincian yang kedua, amma idaka natiflu, adapun jika anak itu dah tamyiz, sudah bisa berpikir, namun belum balik. Dan terkadang bapak itu qada'u hajatahu min zaujatihi ya, menunaikan hajatnya terhadap istrinya itu hubungan biologis ya, walaysa fi naumima takasyufun dan pada saat tidur ayah dan ibu itu tidak buka-buka dan tidak pola telanjang oh maaf wakanal abu kot qada dan bapak telah jadi telah menunaikan hajatnya kepada istrinya. Jadi ini sudah bukan kemudian di eh, ya mungkin di kesempatan yang lain si ayah telah menunaikan hajatnya kepada suaminya kemudian cuma kemudian nemeni tidur ikut tidur walaisa fi naumihima dan tidak ada pada tidur ketika tidur itu tidak buka-buka aurat Fala ba'sa maka tidak mengapa ketika itu min naumihi ma'ahuma tidurnya anak ini bersama keduanya. Ma' dengan syarat ihtiyat. Keduanya ayah dan ibu ini hati-hati, watahafud dan hati-hati sehingga anak tidak melihat mangdar pemandangan yang membangkitkan wayuhayyid dan membangkitkan al-kamin sahwat biologis yang ter, terpendam fihi pada dirinya. Dalilnya Abdullah bin Abbas bata tidur bermalam di tempat bibinya Maimunah yang ketika itu di tempat Maimunah terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Abbas ketika itu ketika Nabi wafat Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Ya, maka bisa diperkirakan kasus tidurnya Ibnu Abbas di rumahnya Maimunah ini ya kurang lebih tadi sudah tamyiz, sudah di atas tujuh tahun ya dan ini sudah cukup berakal ya namun dunal buluri belum sampai derajat balik. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata beliau menginap di tempat bibinya Maimunah yang merupakan khal berarti bibik dari jalur ibunya Ibnu Abbas. Ummul Mukminin radallahu taala anha. Wahia khalatuhu dan Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Fataja tu kata Ibnu Abbas maka aku tidur ni fi ardil wisada. Ni, aku tidur di bagian lebarnya bantal sedangkan Rasulullah dengan istrinya tidur di sisi panjangnya bantal. Maka bantal itu tentu ada sisi panjang dan sisi lebar. Ini ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Maka ketika itu di malam itu ya, Maimunah dengan Rasulullah tidur di sisi panjangnya bantal. Ini, sisi panjangnya bantal sedangkan Ibnu Abbas tidur di sisi lebarnya. Ya, maka hadis ini dalil bolehnya anak kecil tidur di kamar ya, pasangan suami istri. Jika bukan anak saja boleh, ini, ini, ini, ini Ibnu Abbas, ya, cuma sekedar ponakan. Jika anak, eh, jika bukan anak saja boleh, maka anak min babil aula. Kemudian yang ketiga, Amma idaka namu mayizan. Adapun jika sudah tamyiz dan balir ya, wahunaka dan di kamar tersebut suami istri ini buka-buka dan telanjang fala yabitu hina idin ya, maka tidak bolehlah dia menginap pada saat semacam ini fi wasatin dalam ini pertengahan di tengah-tengah nampak padanya aurat yang ini membangkitkan apa yang tersembunyi eh, wayutale dan menyebabkan dia penasaran dan menginginkan atau melihat atau maaf wayutale melihat saja wayutale dan melihat ala sawat aurat sawah nama lain untuk aurat ya kemudian eh, E, kemudian poin selanjutnya berkenaan dengan mendidik anak dan ini termasuk poin yang sangat-sangat penting untuk suksesnya mendidik anak adalah memotivasi anak untuk memilih kawan-kawan yang baik mengingatkan anak untuk eh, dari bahaya kawan-kawan yang jelek bahkan bisa kita katakan ini adalah kunci sukses pendidikan anak mendidik anak itu Kunci suksesnya di sini. Kalau nasihat orang tua untuk memilih teman yang baik itu ya, betul-betul merasuk di jiwa anak dan jadi prinsip hidup anak, sukses. Orang tua itu didik anak. tapi kalau anak itu belum menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya, masih kemudian eh, kadang ke sana, kadang kemari, pas teman eh, kadang berkawan dengan teman yang baik, kadang berkawan dengan teman yang jelek, maka dia masih labil. Ini masih harus banyak dipantau dan diawasi. Dan jika dia sudah pintar, pokoknya saya tidak bergaul dengan si A, si B, saya hanya akan bergaul dengan ini, ini, ini. Dia sudah bisa men, ya, menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya dan dia bisa memilah dan memilih ya, mana yang layak jadi kawan dan tidak bisa kita katakan ini awal suksesnya orang tua dalam didik anak. Ya, namun kalau orang tua tidak bisa menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya, ya, sehingga anak ini punya prinsip pokoknya ya berkawan suka-suka saja, mau bejat mau mau soleh maka ya urusan, udah maka ini awal malapetaka. Wahada wajib dan ini wajib menjadi kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Wajib atas ayah untuk memotivasi anak untuk memilih kawan, memilih tem uh, memilih teman duduk, memilih ya, temannya yang nyaman, tempat curhat berarti ya, bagi anak-anaknya. Fabayanulahum manafik manafi' fi dunya wal akhirah. Ya, maka orang tua wajib menjelaskan pada anak manfaat di dunia dan di akhirat dibalik duduk dengan orang-orang yang saleh dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Wajib bagi orang tua untuk menjelaskan bahaya ya, gaul dengan orang-orang yang jahat dan bahaya teman-teman yang jelek. Maka wajib bagi ayah untuk mengajari anaknya dan menanamkan kepada anaknya prinsip yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi, bahkan penjual minyak wangi misk dan nafikhil kir dan peniup ya, kir. Ya, kir adalah alat yang pakai pandai besi untuk menjalankan pekerjaannya. Maka penjual misk boleh jadi dia akan memberikan hadiah minyak wangi kepada Anda atau Anda beli minyak wangi darinya dan minimal yang paling minimal Anda akan dapatkan dari dirinya ketika duduk-duduk di warungnya di tokonya akan Anda dapatkan bau yang harum. Adapun orang yang sedang meniup kir eh, alat pandi besi untuk menempa besi, maka boleh jadi alat tersebut akan membakar pakaian Anda atau minimal Anda dapatkan darinya bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap karena asap ya, yang keluar darinya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu marfu'an. Dan orang tua mengajarkan dan menanamkan juga pesan yang terkandung dalam firman Allah Azza wa Jalla. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Ingatlah bahasanya teman, sahabat pada hari kiamat. Sebagiannya bagi sebagian yang lain adalah musuh ilal muttaqin kecuali jika temannya adalah teman-teman yang saleh. Ya, maka kecuali jika temannya adalah teman-teman yang saleh, maka satu teman dengan yang lain tidak akan jadi musuh, namun boleh jadi akan menolong, ya, akan memberikan syafaat. Teman yang saleh akan memberikan syafaat bagi temannya. Maka anda wahai anak jika Anda tidak memilih untuk diri Anda teman yang baik, takian yang bertakwa, maka musuh itu akan, maka teman itu akan jadi musuh Anda pada hari kiamat nanti. Bacalah, uh, bacakan kepada anak firman Allah Azza wa Jalla, dan jika engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah, dengan tujuan untuk mengejek dan mendustakan, fa'arid anhum maka Berpalinglah dari mereka sampai mereka berbincang di topik pembahasan yang lain. Jika setan membuat Anda lupa, maka ini menunjukkan bahasanya di antara sebab lupa itu karena setan. Falataqa'ud ba'da dzikra, maka janganlah duduk bersama ba'da dzikra setelah ingat bersama orang-orang yang zalim. Dan, dan sebutkanlah dan ingatkanlah wahai seorang ayah perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana Wahai anakku ya, Naiklah kendaraan bersama kami ya, Marilah bergabung dengan orang-orang yang saleh Wala takum ma'al kafirin Janganlah engkau bergabung Dan menjadi ya, teman orang-orang kafir Dan jadi kewajiban Anda ayuhal walid wahai seorang ayah untuk mengecek keadaan anak Anda. Anta tafakot. Ya, mengecek anak eh, keadaan anak Anda. Ya, mau main kemana? Ya, pergi bareng siapa? Ya, ke rumahnya siapa? Ya, ya tadi main bareng siapa? Nah, ini fakat. Dicek keadaan anak. Watas al tanyakan tentang siapakah kawan-kawannya. Fakam min waladin syaririn. Karena betapa banyak ada anak yang jahat, mengajak pada kemungkaran dan kerusakan, menampakkan indah kepada teman-temannya kejelekan dan dosa. Dan anak kecil itu ikut-ikutan dalam banyak keadaan. Watajur asyahwat fi ahyanin ukhra. Dan dalam keadaan yang lain, ya, berbagai macam syahwat itu menyeretnya. Ya. Dengan uh, eh, wakadalika hubu al muhammarat ya tarihi uh, eh, demikian juga kesukaan terhadap muhammarat. Sebentar. Mughamarah eh, maknanya mufaja'ah musirah tiba-tiba yang membangkitkan wahadasan satu peristiwa yang malik bil mukhotor penuh dengan bahaya. Ini. Maka coba-coba ketertarikan dengan coba-coba. Wa kadzalika hubul muhammarat ya'tarihi wa jadzibuhu. Dan ketertarikan untuk coba-coba satu hal yang baru, satu hal ya, yang baru itu ya'tarihi menimpanya dan menarik menarik dirinya. Oleh karena itu maka antusiaslah dan berusahalah agar teman kawan-kawan, teman-teman anak Anda adalah minat tayyibin as-salihin, orang-orang yang baik yang saleh Ya, teman-teman yang berasal dari keluarga yang juga keluarga yang baik. Dan antusiaslah juga untuk memuliakan teman-teman anak-anak Anda. Hatta yasula alaika taujihuhum. Sehingga mudah bagi Anda orang tua untuk mengarahkan mereka. Ya, dan kemudian lunaklah tangan mereka. Maka di antara nasihat penting, kiat penting yang disampaikan oleh penulis, adalah baikilah teman-teman Anda, teman-teman anak-anak Anda. Ya, baik sehingga dekat nanti kemudian sehingga bisa ikut mengarahkan teman-teman dari anak ini ke arah yang ke arah-arah yang baik. Sampaikan kepada anakmu, wahai anakku janganlah engkau berkawan dengan orang yang memutus hubungan kekerabatan. Karena dia adalah manusia yang terlaknat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala Fal asaitu maka boleh jadi jika kalian berpaling atau jika kalian berkuasa antum situ fil ardi kalian akan merusak di muka bumi dan memutus kerabat kalian. Itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah buat mereka uh, asammahum, Allah buat mereka tuli wa ama abasarom dan Allah buat buat mereka buta penglihatannya. Dan Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu berfirman, dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya kepada Allah setelah kuatnya perjanjian, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, diantaranya adalah kekerabatan. Mereka merusak di muka bumi, Ulaika lahumul walahum su'uddar. Untuk mereka laknat dan untuk mereka tempat kembali tempat tinggal yang jelek. Sampaikan pada anak, wahai anakku, Nabi mengatakan, Innal jannata la yadkhulu haqate. Sehingga surga tidaklah akan dimasuki ya, oleh orang yang memutus, yaitu memutus kekerabatan. Dan memutus kekerabatan yang paling jelek adalah durhaka dengan orang tua. Maka jika ada di antara kenalan anak ini adalah orang yang jelek sama orang tuanya, yang kasar sama orang tuanya, ingatkan. Untuk tidak bergaul dengan orang semacam ini, dia manusia yang terlaknat dalam Al-Quran. Dan manusia yang diancam tidak akan masuk surga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan pada anak, wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang yang anak yang durhaka pada orang tuanya. Karena durhaka dengan orang tua adalah min akbaril kabair. Termasuk dosa besar yang paling besar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maka aku beritahukan kepada kalian fi akbaril kabair dosa besar yang paling besar kulna kami katakan bala tentu wahai Rasulullah maka Rasulullah mengatakan al isroku billah menyekutukan Allah wa ukukul walidain dan durhaka pada dua orang tua Demikian juga sampaikan pada anak, wahai anak, janganlah berkawan dengan perokok. Janganlah berkawan dengan para konsumen mukhotirat narkoba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang jahat dan merusak. Jelaskan pada anak bahaya rokok, bahaya narkoba, dan balasan bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Demikian juga sampaikan pada anak, wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang yang mencuri harta orang lain dan melakukan berbagai macam kemungkaran dan melakukan berbagai macam hal yang haram. Sampaikan pada anak anda, wahai anakku, janganlah engkau duduk dengan orang yang suka bohong. Demikian juga orang yang suka menggunjing, membicarakan kejelekan yang nyata yang ada pada orang lain. Yang ini adalah bentuk menudai kehormatan mereka. Juga sampaikan pada anak, wahai anakku jangan engkau bermain taruhan. Ya, wala turahin al aula janganlah engkau taruhan. Taruhan maknanya juga taruhan. Ya, wala turahin al aula janganlah kemudian ikut permainan yang mengandung taruhan dengan anak-anak yang lain. Wala tas'afil arti bil fasad karena ini adalah bentuk e, menebar kerusakan di muka bumi dan janganlah engkau Ah, menebar kerusakan di muka bumi. Nah berkenaan dengan masalah e, temannya anak, maka teman di zaman ini ada dua macam teman di dunia nyata dan di dunia maya. Ya, ada teman virtual dan ada teman e, real. Ya, teman virtual boleh jadi adalah ya, adalah web yang suka dibuka atau kemudian channel yang suka dibuka atau channel YouTube yang sering dilihat ya, makanya adalah teman-teman virtual sebagaimana ada teman-teman e, nyata dan di zaman ini e, teman virtual itu jauh lebih berbahaya daripada teman nyata e, orang tidak punya teman di dunia nyata yang merusak namun dia punya teman virtual yang merusak jelas dia rusak nah untuk menjaga ya, menjaga anak dari ya, teman-teman ya, yang merusak ini maka poin selanjutnya apakah orang tua boleh tajasus ya, boleh mengintai-intai ya, boleh ya, menyelidik-nyelidik anaknya, temannya itu siapa? Eh, dia ngapain dengan teman-temannya? Maka hal yutajasas ala sirar, bolehkah kemudian tajasas dengan anak-anak dengan anak wa wa yuraqibu dan mengawasi anak apa saja yang dia lakukan boleh jadi bentuknya dengan ngintip ya, nguping dan yang lain maka di sini disampaikan jika diketahui dari seorang anak itu ada syarun kejelekan. Wafasadun dan kerusakan. Maka tidaklah mengapa menelusuri beritanya dan mengintai keadaannya dan mentelaah kondisinya. Wa ini asaksu meskipun seorang itu kemudian e, terpaksa ma'adhalika karena hal tersebut untuk melakukan tajasus maka ini tidak mengapa idakan al qasdu jika tujuannya adalah mencegah kejelekan dan kerusakan. Menimbang dalil umum firman Allah taala wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Demikian juga firman Allah taala falaula kana minal quruni min qablikum maka seyukjanya adalah di antara generasi-generasi sebelum kalian ulu baqiyatin orang-orang yang tersisa yang melarang kerusakan di muka bumi. Dalilnya, dalil khususnya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui adanya kejelekan dan kejahatan pada Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad ini masyhur melakukan pembohongan dan kerusakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tajasus mengintai-intai keadaan Ibnu Sayyad dan mengecek keadaannya sehingga Nabi mengetahui keadaan senyatanya dan jelaslah bagi Nabi hakikatnya. Ya, dan Nabi pun sampai ngintip Ibnu Sayyad untuk keperluan ini. Berikut ini hadisnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Ubay bin Ka'ab ke arahnya Ibnu Sayyad. Fahadasa bihi fi nakhlin. Maka disampaikan atau fahu disabi maka disampaikanlah bihi bahasa Ibnu Sayyad itu ada di satu untuk kebun kurma. Falamma dakhala ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla maka tatkala Rasulullah memenuhi mau ketemu dengan Ibnu Sayyad, Rasul masuk di pohon kebun pohon korma. Tafiqa yattaqi bijuzu'in nakhli. Maka mulailah Nabi melindungi dirinya di balik batang pohon korma. Ini berarti apa? Ngintip. Nabi ngintip, ngendap-ngendap, menutupi diri di balik pohon korma. Wa Ibnu Sayyad fi qatifatin lahu Ibnu Sayyad memakai pakaiannya qatifahnya wa fiha dan ada padanya ram romah ya ram romah asautul khafi suara yang samar yang hampir-hampir tidak bisa dipahami ya, maka Ibnu Sayyid ini umma umi ya, kata terjemah Jawanya dan ya, apa ya, seakan-akan kemudian dia ya bersuara yang lirih namun tidak jelas apa yang dikatakan. Maka ibunya Ibnu Sayyid ini melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu entas dia mengatakan, Fakalat Yasaf, hada Muhammadun. Eh, dia panggil anaknya, atau ya sayyat itu mungkin ya. ya. Wahai Ibnu Sayyad, ini ada Muhammad. Maka Ibnu uh, eh, Ibnu Sayyad kemudian wasaba melompat, kemudian lompat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Lau tuhu bayyana." Seandainya aku membiarkannya, bayana tentu dia akan menjelaskan aylaybayina amrohu wahalahu. Tentu dia akan menjelaskan eh, keadaannya dan keadaannya. Ya, maka di sini Nabi ngintip dan Ibnu Sayyid ketika itu masih di masa Nabi dia tergolong masih anak kecil. Nah, masih tergolong anak kecil ada berita santar bahasanya ya, dia ini ya mbak sering melakukan kebohongan dan perdukunan maka Nabi mengintai dan memastikan betul tidak dia punya ilmu perdukunan. Nabi sampai ngintip-ngintip ini dalil bolehnya tajasus pada anak. Anak kecil secara umum dan anak an anaknya sendiri secara khusus. Maka jika seorang bapak mengetahui bahasanya anaknya misalnya merokok, tidaklah mengapa dia cium bau mulut anaknya. Dan tidaklah mengapa dia bertanya kepada teman-temannya, teman-teman anaknya, apakah anaknya ini merokok ataukah tidak. Supaya dia mengetahui berita dan keadaan anaknya. Hmm. Dan jika seorang ayah itu mengetahui bahasanya anaknya misalnya yu'akisul sulfatayat, Yu'akis ya, itu artinya telepon-teleponan. Nah. Ya aki fatayat. Suka telpon-telponan dengan cewek. Nih, suka telpon-telponan dengan cewek. Nah, kalau sekarang ya ada suka SMS-an, suka nih wi'anan. Nih. Ya aki fatayat suka telpon-telponan dengan cewek nah, aslinya uh, bahasanya muakasah hatifiyah. Ya, muakasah hatifiyah, sering disingkat ya, yu, uh, muakasah begitu saja. Tapi lengkapnya muakasah hatifiyah, itu telepon-teleponan. La ba'sa ayuraqibahu yauman au yaumain. Maka tidaklah mengapa dia intai-intai anaknya sehari atau dua hari. Untuk kemudian dipergoi, ya kan? Ah, itu ceweknya itu? Ah, udah seneng, besok kawin aja. Nah. <laughs> liman isyarihi untuk mencegah kejahatannya, kejelekannya, wadaf idorarihi dan untuk mencegah bahayanya, wa islahi halihi dan untuk memperbaiki keadaannya. Ya, wahakada sairul mungkarat demikian juga kemungkaran-kemungkaran yang lain dan kejelekan-kejelekan yang lain tutabak boleh ditelusuri, ya, boleh diteliti, kaitu taqa dengan e, dengan tujuan dengan maksud untuk jaga diri. Ya, kemudian e, nasihat berikutnya atau kaidah berikutnya berkenaan dengan masalah mendidik anak adalah ya, antusias dan usaha sungguh-sungguh alal muallim asalih lil abna untuk mencarikan guru yang baik bagi anak-anaknya. Kalau di bahasa kita ya sekolah yang baik, sekolah yang bermutu, yang berkualitas, ya, yang me mengarahkan anak pada agama dan akhlak. Ya, tidak asal sekolah, asal murah, asal keren, ya, asal wah, namun ternyata ya, kosong dari uh, ya, agama dan akhlak. Fakum bitaklimi abna'ika wa banatika, maka pada asalnya laksanakanlah wahai orang tua, Anda sendirilah yang mengajari anak-anakmu. Ini anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Qadral istita'atika ya, dalam semaksimal kemampuan yang bisa Anda miliki. Kemudian uh, ketika kemudian juga perlu tambahan uh, peran serta orang lain untuk mendidik, maka antusiaslah agar Anda serahkan anak Anda kepada tangan-tangan yang terpercaya yang bertakwa kepada Allah fihim dalam masalah mendidik anak-anak Anda maka serahkanlah anakmu kepada seorang yang salat, orang yang menalarapnya, mengajarkan kepadanya kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Serahkan ke, uh, anakmu ya, berkenaan dengan masalah proses pendidikannya kepada person yang warak, yang merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jangan serahkan anakmu kepada orang yang akan mempermainkannya dan mengajarkan kejelekan, kerusakan dan akhlak yang rusak. Jangan serahkan anak perempuanmu kepada uh, alat itu staha yang anak perempuan ini diminati oleh ya, ya diminati karena cantiknya ila kepada seorang yang akan kepada laki-laki lawan jenis yang mengajarinya. Karena boleh jadi kemudian dia berdua-duaan dengan anak perempuanmu. Dan jika berkumpul seorang laki-laki dengan perempuan, maka pihak yang ketiga adalah setan. Sebagaimana terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga ceklah keadaan rakyatmu, yaitu anak-anakmu dari waktu ke waktu. Ingat, Anda bertanggung jawab terhadap mereka semua. Salhum Tanyakan kepada ya, kepada anak-anakmu perkembangan hafalan Qur'annya. Kam hafidtum. Ini, berapa perkembangan hafalan Al-Qur'annya? Ila aina dhahabtum? Wa min aina ataitum? Ya, kemana pergi dan dari mana datang? Tentu dengan gaya bahasa yang hadik, tenang, yang lembut. Dan sikap bersikaplah tegas jika memang kondisinya memerlukan sikap tegas. Wa ila jika tidak memerlukan sikap tegas maka hukum asalnya adalah bersikap yang lembut. Karena tidaklah lembut itu ada pada sesuatu kecuali membuatnya indah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali menyebabkan dia akan jelek. <clears throat> Ya, maka apa yang disampaikan ini ya, sesuai dengan keadaan masa silam, cocok dengan keadaan masa silam, Ya, kalau di masa silam, terutama untuk pendidikan orang-orang istana, maka e, bentuk sekolahnya para pangeran, keluarga raja dan orang-orang istana itu umumnya adalah dengan mengundang guru privat. Ya, biasa disebut dengan ya, ya, privat istana di bahasa buku-buku pendidikan di, di di tempat kita itu di antara model pendidikan raja ya, dia akan manggil seseorang yang akan menjadi muallim akan meminta seseorang untuk menjadi muallim guru untuk anaknya nanti ya, raja, eh, kemudian si guru ini akan datang di setiap harinya ya, kemudian ngajari mereka anak-anak raja dan e, keluarga istana. Nah, raja cuma kemudian khalifah cuma memberikan dua bit. Memberikan kaidah-kaidah umum, tolong didik anakku begini gini gini gini gini gini gini. Ya, oleh karena itu maka ya di masa silam disampaikan pilih muallim yang baik, muallim yang guru yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang yang bertakwa pada Allah dan seterusnya bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal uh, ya asal baik uh, kemampuan materinya, namun tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dibawa ke dalam konteks uh, eh, masyarakat kita di tempat kita saat ini ya maka uh, yang dimaksud dengan ma'alim asaleh as di sini adalah sebuah sistem pendidikan yang ada boleh jadi itu bentuknya sekolah dasar, boleh jadi bentuknya madrasah atau yang lain. Maka pilihlah yang uh, uh, lembaga pendidikan yang punya orientasi, yang punya semangat untuk anak, untuk diajari Al-Quran, anak ini diajari kemudian agama, diajarkan, dan mereka adalah eh, lembaga tersebut terdiri dari para pendidik-pendidik yang memang layak jadikan teladan. Ya. Ya, memang layak untuk jadikan teladan dan panutan bisa jadi contoh nyata anak-anak didiknya. Kemudian poin eh, di antara poin yang terakhir berkenaan dengan pendidikan anak perempuan, maka kalau kita tadi disampaikan jangan cerahkan pada laki-laki ya. Eh, maka secara umum upayakan untuk ya kalau bisa anak perempuan tidak dididik di lembaga yang ikhtilat yang campur antara laki-laki dan perempuan namun ya, upayakan ya anak-anak perempuan kita adalah dididik oleh juga sesama perempuan. Karena kalau kemudian tempatnya adalah ikhtilat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya khalwa ya, berduaan dengan gurunya, dengan dosennya, atau dan hal-hal dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kemudian tadi di paragraf terakhir disampaikan maka menjadi kewajiban orang tua untuk ia tafakot untuk mengecek keadaan anaknya ya, tidak kemudian ya, membiarkan anaknya semaunya cek dia mau kemana mau pergi urusan apa ada perlu apa ke tempatnya siapa pulang dari mana saja mampir kemana saja dan seterusnya tentu dengan cara-cara yang eh, yang tepat yang tenang tidak kemudian merasa anak itu